yaitu sesuatu yang belum ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum lima terbagi menjadi kepada hukum yang lima. Ini tadi oleh satu sampai halaman 137. Imam Jalaluddin Suyuti ini berpendapat bahwa hukum bid'ah itu takluk kepada hukum fikih yang lima yaitu wajib sunnah makruh dan jais apa bedanya kalau begitu maka ada bid'ah wajib ada bid'ah sunnah ada bid'ah haram ada bid'ah makruh ada bid'ah boleh kemudian bid'ah yang terlarang hanya bid'ah keagamaan Juga singkat, okey. Ya, singkat. Satu, dua. Ini sekalinya kedua sampai kepada masalah waktu sahabat Abu Bakar diajak sahabat Umar Isteri apa ya? Ya. Ini agak banyak. Nah di sini Pak Ustaz ini mengambil dari Sampai itu dari saya mau saya lupa. Iya, tapi saya belum puas. Tunggu, tunggu. sesuatu ada illa kecuali yeah. yang lima jadi segala ada ilahnya. terima kasih terima kasih iya. ya, benar perasaan ini ya betul pak baik siap siap siap siap malam jadi iya, iya, dokter siap ya ya ya orang ya siap ya orang tua eh apa apa. Baik. kalau nggak disetop, kan Saudara dan ini rasanya mewakili representasi dari MUI yang ya, kalau Walaupun tidak semua, terutama yang tadi bertepuk tapi barangkali kita saling menjaga situasi agar kondusif dan tidak provokatif. Sekali lagi tetap dalam koridor ilmiah. Baik, kami berikan kesempatan di sini ada teman-teman dari LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang kita undang secara khusus. Kesempatan bertanya kepada teman-teman dari LDI Islam. Ada waktu. Satu pertanyaan dari tadi masalah bid'ah hasanah kali. Assalamualaikum. di situ dan banyak yang ada nanti tangan yang disampaikan. Namun barangkali masa itu mulai dari Pak sudah pernah dilalui karena kalau kita sampaikan supaya Quran dan Sunnah ini e, bisa dilaksanakan, dilaksanakan oleh seluruh umat Islam ya. sehingga sama pemahaman tidak terjadi kesalahan. ya, caranya tiga aja langsung. Satu lagi. Satu lagi tiga. Satu lagi. Iya. Silakan. Pak Maksud. Bagaimana cara mengamalkan Tuhan dari Ini kalau jauh jalan saya kang bid'ah ya. Assalamualaikum warahmatullahi dalamnya adalah semua ormas Islam itu ada. Nah, ini oleh karena itu MUI dari Utara dan satu kecamatan itu harus bisa mengayomi semua ormas Islam itu dalam event-event apa saja. Termasuk hari ini harusnya demikian. Sehingga kesan kawan-kawan mohon maaf yang di belakang sampai begitu itu karena ada hal yang kurang pas bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin bertanya sedikit tentang masalah desa. Uh, bukankah kalau orang ketika melaksanakan sholat tarawih dua puluh rakaat untuk mempersatukan jamaah di masjid tarawih eh, di masjid nabawi dan pada waktu itu setelah selesai beliau berkata ini matul bid'ati eh, bahwa sholat jamaah tarawih dua puluh rakaat itu adalah merupakan bid'ah tetapi yang paling bid'ah kemudian yang kami tahu uh, eh, penanyakan sholat tarawih dengan tahunnya di SCTI itu juga dua puluh rakaat apakah sholat dua puluh rakaat di masjid haram itu termasuk ayat dolala dan fitnah. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum "Kullu bid'atin dalalah" Setiap bid'ah itu sesat. tidak pernah beliau memberikan pengecualian yang dengannya dapat kita pahami bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalau ada bid'ah hasanah mana qawaid dan dawabitnya? untuk kita tetapkan sesuatu perbuatan itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Adapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bukanlah bid'ah secara syar'iyyah tapi bid'ah secara lugawiyah. Jadi kita harus bisa memahami Karena bid'ah itu bukan bahasa Indonesia Tapi bahasa Arab Orang Arab sering mengucapkan lapas bid'ah Harus didudukkan apakah ucapan bid'ah itu bid'ah syar'iyah atau lugawiyah Secara lugah Lampu, pengeras suara, dan lain-lain bid'ah secara lugah bukan secara syar'iyah. Jadi harus kita pahami dengan baik perkataan Umar adalah bid'ah secara lugawiyah. Karena apa yang ditambah dari dari dari dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu